asatid Para sesepuh dan bini sepuh Wabi muqaddimah Murabbi hadihil madrasah Diniyah, Qur'aniyah Panjenenganipun Gus Teguh gula kula ta'zimi Engkang dipun mulyakaken Allah Para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati para santri yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, jamaah yang saya cintai, saya hormati rahimakumullah.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 Kok enggak amin sih? Gitu dong. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal kebaikan kita. Memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Mengampuni semua dosa-dosa kita. Menjauhkan kita dari siksa neraka dan menggolongkan kita termasuk ahli syurga. sama sekalian rahimakumullah, sungguh kehidupan di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Tapi semuanya biqudratillah, semuanya atas takdir Allah. Termasuk malam hari ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini juga atas takdir Allah. Termasuk keterlambatan saya. Di majelis ini juga atas takdir Allah dan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa takdir Allah atas kita itu yang terbaik bagi kita meskipun kadang-kadang tidak kita sukai. Boleh jadi sesuatu yang tidak kita sukai itu di dalamnya ada kebaikan yang sangat banyak bagi kita. Fa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Saya pernah mengalami kejadian yang secara pribadi saya tidak suka, saya tidak senang dan saya benci dengan kejadian itu saya pernah terlambat mendatangi satu acara majelis taklim kayak gini. Kurang lebih keterlambatan saya satu jam. Waktu itu udah digegerin sama panitia. Panitia telpon, telpon, telpon, Kan gak enak digegeri panitia. Ya kayak iki. Ini gimana ini Pak Ustadz? Jamaahnya udah ngumpul semua, tinggal nunggu penjenengan. Oh ini udah ngumpul mulai dari tadi, masya Allah. Saya terlambat satu jam bukan karena kesalahan saya, gara-gara waktu itu sopir saya mencret. Gara-gara sopir saya mencret, saya jadi terlambat satu jam menghadiri acara majelis taklim. Saya ndak seneng dan marah sama sopir saya. Ini gara-gara kamu mencret Aku jadi terlambat kurang lebih satu jam. ini gitu dianggap aku sih nggak tepat waktu, dianggap aku sih sing lenyi sobo sih ngomong mencret? Tak gituin supir saya ya pelongo pelongo gak wani ngomong. Tapi mesti batin sing kepengin mencret ya sopo. Yang jelas saya nggak seneng dengan peristiwa itu. Begitu sembuh dari mencretnya, tak getang. Ayo berangkat. Sekali lambat, cepet pacu kendaraan 100 km per jam lebih mabur saya itu sudah mikir keselamatan terus jalan kayak gitu gugup-gugup saya tak germengi ae mangkane itu mangkane mencret mencret seso mangono sambel sing akeh meneh mencret ngene iki aku telat tak gugup tapi ternyata begitu sampai di lokasi pengajian subhanallah pengajian majelis taklim itu diundur waktunya kurang lebih satu jam persis keterlambatan saya kenapa karena satu jam sebelum itu di jalan raya dekat lokasi pengajian itu ada kecelakaan beruntun lima mobil tubruan bers gepeng semua andaikan saya nggak terlambat satu jam Mungkin mobil saya termasuk salah satu dari yang gebeng itu. Begitu tahu peristiwa itu, sopir yang tadinya saya marahi langsung saya omongi, untung kamu mencret. Andai kan kamu nggak mencret, mungkin kita termasuk mobil yang gabeng itu. Tadi saya benci, tadi saya marah. Begitu tahu peristiwa itu, tak rangkul. Sesok-sesok mencret mana ya. Ternyata mencret pun bisa menyelamatkan Sebaliknya, wa asa hebu syai'an wa huwa Boleh jadi kalian menyukai dan mencintai sesuatu padahal di dalam sesuatu yang kalian suka, yang kalian cintai itu dampaknya jelek bagi kalian. Banyak peristiwa seperti itu. Ada sih laki-laki itu yang ya maunya sih kepingin punya istri yang ayu, keboy, semlohai, adohai, imut, yahud, bahenol, menol-menol abape wangi neng enom terus gak iso tuwa ambek towo karepe berhasil mendapatkan istri yang cantik tapi ternyata hmm, mangane wake, turune betah dek ngorok ngiler ngentutan sang. kadang ada perempuan yang kepinginnya punya suami yang gagah, ganteng, keren, trendy, berhasil Dapat suami yang gagah, ganteng, keren, trendy, tapi mata keranjang. Kayak opo tiwasan ganteng. Ganteng, gentle, hmm, tapi sering KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dikit-dikit plok, dikit-dikit plok, tiwas ganteng. Ganteng keren, hmm, tapi gak gablek duit. Kayak opo? ini perlu penting dipikir, terutama kanggo ibu-ibu yang bojone elek. Ya, biar terhibur. Ini alasannya wong terlambat. Nungge. Kadang-kadang kita menyukai sesuatu tapi itu dampaknya jelek bagi kita. Yang jelas Bapak Ibu li syai'in maziyah. Segala sesuatu itu ada plus minusnya. Sisi positif ada negatifnya, sisi negatif ada positifnya. Maka lihat positifnya, lihat baiknya, jangan lihat negatifnya, jangan lihat jeleknya. Ibu sih kepingin punya suami yang komplit, ganteng, gagah, gede dukur, sogeh, adek kuat sampai gak iso leren. Sama sampean lek gelek sing ngono ndek gak ngira ketemu benjing ten suarga Ten dunia niku namanya laki-laki nggak lepas dari plus minus, dapat ininya nggak dapat itunya, dapat itunya nggak dapat ininya. Kadang dapat gantengnya, rupanya ganteng tapi melarat. Gak tau nanti duit, dagang yo ya keliru. Nyusu irong puluh hewu yo ya keliru saya ketewu Ono sing sugih duitnya akeh tapi ya kelire lorek-lorek. Ini semua itu Sama Namanya laki-laki kepinginnya dapat istri yang komplit, tapi tentunya niki yang komplit betul dan Namanya perempuan itu ada positifnya, ada negatifnya, dapat ininya nggak dapat itunya, dapat itunya nggak dapat ininya. Kadang oleh ayu nih, rupanya wayu, badannya wapi tapi loro-loron, kering. Nyontek noter seminggu sontek bengkelu pokoknya ya bolong kabel nanti melakukan keh-keh kakean coblosan. Ana sing ngapunten rupane gak ayu tapi sewehat. Ngopo oh, kok digotongi kabeh. Nanti perabot omahku resik diusungin. Ada positifnya, ada negatifnya. Ngapunten, ana wajah ayu tapi nek masak gak tahu tepak, adang sangit. Wis sayur kasinen nyambel yo ya cemplang gak tahu tepak. Oh sing wajahe elek rupane, tapi lek masak top markotop, maknyus jos gandos kotos-kotos ngantek. Maka lihat positifnya jangan lihat negatifnya punya istri wajahnya cantik tapi nek nyambel gak enak jangan lihat sambelnya lihatlah rainya atau sebaliknya punya istri wah rupanya orang ayu elek tapi lek nyambel jos jangan lihat wajahnya lihatlah sambelnya nanti suami akan berkata oh sayang ternyata sambelmu lebih cantik daripada wajahmu ada yang wadon emang raiku cowek tantem ulek sih sisan Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah bon intermezzo keberadaan madrasah diniyah Quraniyah ini saya yakin saya yakin yakinnya mempunyai silsilah zahabiyah mata rantai keemasan karena muassisnya pendirinya, gurunya, kiainya, masyayikhnya, salafus sholih yang diikuti mempunyai intisab nisbat keilmuan yang sambung kepada hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga memiliki khususiyah. Oleh Allah diberi khususiyah, diberi keistimewaan. Dan Orang-orang yang meneruskan mata rantai perjuangan dari salafus Sholih yang keilmuannya intisab kepada Rasulullah pun akan digolongkan kepada orang-orang yang memiliki khususiah, memiliki keistimewaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan untuk memperjuangkan itu tidak harus mondok dulu di pesantren sampai puluhan tahun Di pesantren sampai belasan tahun Tidak jaminan kok yang mondok di pesantren puluhan tahun, belasan tahun, terus mempunyai girah yang kuat dalam memperjuangkan agama Allah belum tentu kadang mondok yang pesantren sawi mulai nang omah gelimbung glimbung kaya telo bongkeng Lo yang nggak pernah di pesantren tapi belajar belajar dan belajar agama mempunyai ruhul jihad yang kuat, mempunyai semangat yang kuat untuk memperjuangkan agama Allah dengan gigih, dengan niat yang mantap, tekad yang kuat berhasil kok. Makanya untuk berjuang di jalan Allah nggak kudu pinter. Kok meneng? Gak kudu fasih Nabi Musa alaihi salam itu lesannya tidak fasih. Beliau apa ya tata kalau dalam bahasa gini pelat. Ngertos pelat nggih? Pelat niku apa bahasa sini? Ya pokoknya macam-macam, ada yang tidak bisa bilang R, ada yang tidak bisa bilang S, ada yang tidak bisa bilang T, itu pelo. Ya, laler, lare, rolas, main celok pager melaku ngalor ya lalor lalor lalor celok pager mlempel ngalor hmm. ana sing pelone es sushi susah susure susut ndak bisa bilang es ada yang ndak bisa bilang T bilangnya itu T tuku telo tetetlan hmm. Berarti tuku telo tetelan, tuku telo tetelan tidak bisa seperti itu. Nabi Musa itu ya tetap ada. Karena waktu kecil kan dipangku sama Raja Fir'aun, laknatullah, mengaku sebagai Tuhan, Musa yang masih kecil itu nesu, dipatet janggute kayetno, kemudian seketika Raja Fir'aun kejelungup Kejelungup itu bahasa Inggrisnya the, the loser. Marah besar ini Raja Fir'aun. Oh Tuhan kok sampai delosor. Ini kurang ajar ini anak. Tak bunuh saja ini anak. Mau dibunuh konangan sama Asia. Istrinya Raja Fir'aun, permaisurinya Raja Fir'aun. Ngerpo-ngerpo, wahai kakanda, kiro-kiro Aku dewe yo ya gak krungu jelas soalnya. Ini anak kan masih bayi, belum bisa membedakan mana baik, mana buruk. Ini anak kan namanya saja anak-anak, jangan diambil hati. Enggak. Ini anak tentu sudah bisa membedakan. Ini tidak karepnya sendiri. Nek gak karepe dewe, tak pateni. Tapi ini ancen anak ini belum bisa membedakan. Tak biarkan hidup. Tak kasih dua makanan tak suruh milih. Satu roti, satu bara api. Kalau dia pilih roti, berarti sudah bisa membedakan. Dia sengaja, tak bunuh dia. Tapi kalau dia pilih bara api, tak biarkan hidup. Namanya anak disuguhi bara api sama disuguhi roti. Tangane yo ketawe arep njukuk roti, ditampel sama malaikat Jibril. Hmm, jangan pegang itu. Karena itu membahayakan nyawamu. Pes. Ganti para api diambil dimakan. Ya mulai saat itu Nabi Musa itu pelo. Nabi Musa itu lesanya tidak fasih. Toh dijadikan rasul termasuk ulul azmi maka kalau penjenengan membaca sholawat mahalul qiyam itu ya muayyad ya Mumajjad Ya muayyad Wahai yang diberi takyid Diberi kekuatan Orang-orang yang berjuang di jalan Allah pasti diberi takyid, diberi kekuatan untuk bisa menata umat dan dani masyarakat yang sekarang lebih-lebih sedang berada dalam kebimbangan dan kebingungan mengenai ajaran Islam. Ada yang dikit-dikit demo, dikit-dikit demo, demonya pakai Islam lagi. Hmm, demo Allahu Akbar, Allahu Akbar, mobil dibakar. Nah, Allahu Akbar gue bakar mobil Niki wong sing gak ngerti lek rumangsane maknane Allahu Akbar, yuk bakal mobil gitu. Kasihan polisinya dong, bingung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mobil dibakar wong sak pirang-pirang. Polisi bingung, tapi yo gak kurang akal, padha islame. Nyaut polisine, sami Allahu liman hamidah. Nah, wong-wong sing ningali niku nggih kompak Robbana lakal hamdu. Subhanallah. Kan banyak tuh sering saya sampaikan, kadang aku dhewe ya gregetan Nyapo sih demo adek nganggung ngono bareng. Demo yes, demo ngono ae. BBM ojo diundake, wis ora usah kadek turunkan BBM jangan sama naik Allah Akbar. Allahu Akbar mbok ke BBM nih lho. Halo. Allahu akbar sing teko lor, teko kidul subhanallah, sing teko wetan astagfirullah, teko kulon la ilaha illallah. Polisine susah, wong-wong arep demo apa ngajak tahlilan Semprit diunekno prit Al-Fatihah wis ngono ae. Islam tuh ajarannya nggak kayak gitu. Ada yang dikit-dikit ngebom, dikit-dikit ngebom, katanya jihad. Subhanallah, kek ngebom ngawur, masjid dibom, wihara, pura, gereja, tempat-tempat ibadah dibom, sekolahan dibom, gedung dibom, pasar dibom, sing durung kari WC umum. Iki golek WC umum dibom sisan kira-kira akeh wong lara weteng kira-kira. Subhanallah tapi salahnya mereka tuh nggak mau minta saran ke aku sih. Lo kok coba takon ten lo, tak omongi misalnya kok kadek ngomong, "Ustaz, saya minta izin mau ngebom orang-orang kafir lanatullah. Ini saya mau berjihad di jalan Allah." Umpomo kok ana sing pamit ngono, tak omongi, "Bommu buangan. Mulio ramuten keluargamu bojomu keloni didik sing apik anak-anakmu dalanmu bener matimu merem mlebu swarga tapi nek keluargamu gak bener masih yo awakmu ning yo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar bojomu ning omah gak keramut anakmu masalah pendidikan dan akhlaknya nggak kau urus matimu gak iso merem ya melek ya merem kaya dakotan ya melek ya merem ya melek ya merem apa diri wangi nyempal-nyempal lawak bom bunuh diri Subhanallah. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena salah mengambil informasi, salah mendapatkan informasi tentang Islam, termasuk salah dalam memilih guru. Bahkan kaget ya. Emang aku sengaja salah sendiri. Ngapain gak badan dengerin kata-kata aku malah pada terpesona memandang aku. kadang-kadang mereka nggak punya guru oh, belajarnya dari buku yang kadang-kadang nggak jelas Mungkin apa betul? Akhirnya ada semacam dikotomi pemahaman tentang Islam. Aku ngomong dikotomi nu ngerti ora? Susah ngomong wong gak cerdas iki. Maka Jamaah sekalian di sini pentingnya kita memilih guru fi syariah wa fi tariqah. Bukankah Rasulullah dalam menempuh perjalanan suci Isra wal Mi'raj itu didampingi oleh malaikat Jibril yang diutus oleh Allah sebagai pembimbing Rasulullah. Ketika terjadi muskilah dalam perjalanan itu, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Bukan berarti Rasulullah tidak tahu. Ini pelajaran bagi kita umatnya. Agar kita nggak salah jalan, agar kita nggak sesat akidah dan pemahaman, kita harus dibimbing oleh guru yang keilmuannya intisab sambung ke hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dulur-dulur para santri jamaah sedaya ingkang kula tresnani, kula hormati rahimakumullah. Kalau guru-guru kita yang punya mata rantai sambung intisab keilmuannya sampai kepada Rasulullah ini lesan mereka adalah merupakan mata rantai dari lesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas banyak yang dijadikan kekasih oleh Allah jadi waliullah. <laughs> Kula niku lek ampun bahas waliullah niku mengkorop. Makanya lek wis bahas waliullah kula niku langsung percaya. Kalau memang itu waliullah, saya percaya. Nek wali kota engko dhisik. Saking percaya saya dengan waliullah itu saya pernah dibujui sama konco saya. Kula niku nate dihapusi kali konco kula. Bro. Lah nyelok ya bro ngono anjene. Nek ngene ndukur gunung ini ana wong tok. Kabare wali, Bro. Iku duwe kolah. Gak tau diiseni wong kebek terus kolah. Aku ya penasaran, tak unggahi. Begitu tak unggahi, di sini santri-santri ini apa nih sing top apa nih sing istimewa cari kola gak sini uang di sini begitu tak tuto weh cari ini gak uang di sini santri-santri ini lah iya gak di sini wong tapi di sini banyu Astagfirullahaladzim Kenek satu kosong Ayo gak kurang akal aku kok Bales saya, mbak ketepak mlaku-mlaku tak jak main kok. Oi, nggo dhuwit ta? Oh, wis mampir nang restoran iki. Enak mangan dek ini, lek mangan dek ini iku segoe gak tau dihitung. Aku yang ngono. <laughs> mangan segoe diitung yang ngladeni wong mangan siji sedina suwengi gak cukup ngitung sego siji loro telu papat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita sudah mendapatkan guru yang kita sikoh, kita mantep, kita memang harus mantep. Geondelan sing temenan karo guriku, ojo nganti ucul. Tapi dengan catatan jangan menafikan ulama-ulama yang lain. Jangan menganggap tiada ulama-ulama yang lain Apalagi meremehkan Kualat Allah memberikan khususiyah Allah memberikan tugas untuk i'la'i kalimatillah bukan hanya kepada satu kelompok, banyak ulama yang ditugasi oleh Allah. Halo. iya oleh Kanjeng Nabi, ijenan mumpuni segalanya. Rasulullah saja yang mewarisi secara utuh tidak ada yang mampu. Zaman Rasulullah saja sifat-sifatnya Rasulullah digendong sahabat papat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq gendong kesetiaan, kejujuran lan teman dan kesabarannya Rasulullah. Sayyidina Umar ibn al-Khattab menggendong ketegasan, keberanian, kekuatan dan keadilan dalam berprinsip dari Rasulullah. Utsman ibn Affan menggendong kedermawanan dan syafaqahnya kepada umat, kasih sayang, welas asih kepada umat. Ali bin Abi Thalib menggendong keberanian dan keilmuannya Rasulullah. Daun yang mampu gendong secara ijenan. Artinya, kalau kita sudah gendolan kepada satu guru, maka kita harus menghargai ulama-ulama yang lain. Kita harus memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah meskipun kelihatannya kecil. Meskipun kelihatannya sepele, tapi itu berjuang di jalan Allah, jangan dianggap remeh. Harus kita hargai. Engkau menyangka sesuatu itu rendah, remeh, hina, padahal bisa jadi di sisi Allah itu merupakan nilai yang sangat agung. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian para santri rahimakumullah. Kita jangan meremehkan yang kecil-kecil itu. Para pejuang agama yang dianggap kecil non sewu. no ustaz, kiai yang ngajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, Jangan dianggap remeh. Ngajarnya kelihatannya sepele. Alif fathah alif kasro iya alif doma, u, a, i, u, ba fathah ba, ba kasro bi, mim fathah ma, ta kasro ti, ba bi mati. Hmm. Tak doma tu, kap doma ku, tapat kata han doma hu, tu tahu. Kelihatannya sepele yang diajarin. Kap doma ku, tak doma tu, tak doma tu, ra doma ruku, tu turu. Tapi ingat, Andaikan tidak ada ustadz kiai yang mengajarkan alif, ba, ta, fa, jim, ha, ho. Tidak ada orang yang bisa baca Al-Quran. Tidak ada orang yang bisa baca kitab kuning, kitab klasik, kitab gundul, kitab jembro, kitab brewo, kitab bros. Nah itu cikal bakalnya kan dari yang mengajari alif, ba, ta, fa, jim, ha, ho. Betul? Coba. Penjenengan bisa wudhu dengan benar, bisa sholat dengan benar. Siapa yang awal mulanya mengajari? Bisa wudhu diajari niatnya dulu waktu masih ngaji. Kecil-kecilan itu saya ngaji diulangi. Nawaitul wudhu aliro pengil hadasil aswari fardonillahi ta'ala. Niat yang zon wudhu krono ngilangake hukume hadas cili. Perdu krono Allah Ta'ala. Itu yang mengajarkan kita. Maka saya paling tidak seneng kalau ada yang mengatakan ono kiai cili, ono kiai gede, ono kiai raksasa barang. Ono sengarani, wah iki kiai desa. Lho nek ono kiai desa berarti ono kiai kutha. Engko ono kiai kecamatan, ono kiai kabupaten, ono kiai provinsi, ono kiai nasional, ono kiai internasional. Terus kepisan kiai alam barzah. Jangan meremehkan yang kelihatannya kecil-kecil itu. Bukankah segala sesuatu yang besar itu dibangun dari hal-hal yang kecil dulu, betul? Barang sing gede, iku asale mesti cilik dhisik. Bapak-bapak iki iso gede ngono ku asale ya cilik dhisik. Mengkeret terus mundak gede, mboten kok moro-moro gede ngoten. Sing sak monten-monten ini ku asale nggih cilik-cilik ngeten niki. Kok guyumu gak enak Maka dalam kaidah sufiyah dikatakan wa kam min masyhur bi barakatil mastur Betapa banyak orang-orang yang masyhur, orang-orang yang tenar, populer, duduk pupune netiler, Orang-orang yang terkenal, yang masyhur, mereka jadi terkenal, mereka jadi masyhur itu karena barokahnya mastur orang-orang kecil yang tidak kelihatan, karena jasanya orang-orang kecil yang tidak kelihatan. Nuhun sewu, Pak Jokowi isok jadi presiden. Itu bukan karena Pak Jokowinya sendiri ijenan jadi presiden RI. Mm. Pret. Beliau presiden kita Pak Jokowi jadi presiden Itu karena jasanya orang-orang kecil yang mencoblos Ya Parti, Parman, ya, ya Solikin, Jumadi, Kadir Karminto, ya Supia, Sumiati, Sundari, Suminten, Sapurah, Rondiah, Sum, Coba wong cilik-cilik gak nyoblos, Sumiati gak nyoblos, Suminah gak nyoblos, Parti gak nyoblos, Parman gak nyoblos. Orang kira dadi presiden, ngene apa mboten? Hmm, jangan meremehkan orang kecil. Kadang wali kota dapat penghargaan Adipura Kencana karena kebersihan dan keindahan kota. Penghargaan resmi diberikan oleh presiden diterimakan di istana negara karena kotanya indah dan bersih lah kota jadi indah dan bersih ku sing nyapu sopo wali kotanya nyapu dewi mbel cinten sing nyapu ya juminten jumini sam gitu yang tiang alit niku pemain sepak bola sehebat Cristiano Ronaldo CR7 dapat golden ball, dapat sepatu emas, menjadi top skor. Itu ya karena jasanya yang kecil-kecil pendukungnya itu dari center back, dari playmaker, jasanya itu. Cristiano Ronaldo Ijen, musuh lawan 11 orang, peok. Gimana apa Wakem Wa masyhur, min mashhur bi mastur. Banyak orang-orang besar jadi besar karena jasanya yang kecil-kecil. Suami sukses di bidang usaha, sukses di bidang ekonomi, sukses dapat jabatan yang tinggi. Itu karena jasanya yang mastur, yang tidak kelihatan siapa istri yang di rumah. Tanpa dukungan seorang istri, suami nonsen. Tak mungkin bisa berhasil. Allahumma salli ala Muhammad. Ngoten. Hui. Hui. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui betapa jasa dari Sayyidatuna Khadijah al Kubra radhiyallahu taala anha dalam perjuangan Rasulullah sehingga berhasil. Allahumma shalli ala Muhammad. Nate kanjeng Nabi niku dijadikan jaminan, dijadikan sayembara oleh orang-orang kafir. Isi sayembara. Siapa yang bisa membunuh Muhammad akan diberi hadiah 200 ekor unta merah. Unta merah itu coro saiki unta yang paling bagus, paling mahal terus saiki no ya, fiction kurang apa ya ninja sembolah pokoknya nerong atus enggak ya dealer ya dealer Nah uang saya urip nanti kisah yang mboro. sobo sing iso mateni Muhammad kei hadiah unta merah 200 ekor. Cara sampean gak yo ya gak iso turu. Golek perlindungan nang di Tari suaka hukum. Tapi Rasulullah biasa senyum. Sampai sahabat itu heran. Wahai Rasulullah, Anda dijadikan sayembara, terancam nyawanya akan dibunuh, tapi Anda tetap senyum, tidak nampak gurat-gurat kesedihan sama sekali. Apa jawab Rasulullah? Aku ini janji istriku Khadijah masih berada di sampingku setia mendampingiku ujian dan cobaan seberat apapun terasa ringan ngono bujo sampean yang ngono Pak Ketika suami di luar ada masalah ada keruwetan Begitu masuk rumah, istri yang di rumah mampu mencairkan suasana, mampu mendinginkan suami dagang kok rugi. Mas biasa mas namine wong dagang nggih enten untunge enten ini, sing sabar binjing lak wonten tempuwe bojo saman yang mana Pak mbel hmm. kadang wong lanang gurung teko nyambut ngarepe latar ngarepe lawang lambene diolor 10 cm cangkem rai bathuk ngelumpuk Seorang ustadz mubalek bisa hebat itu ya karena dukungan istri yang di rumah. Tanpa dukungan istri. Hmm. Hmm, gak usah pret. Saya pernah mengalami soalnya. Wah aku tahu ini karo Tuh wamuk. Angkitmu muna ustadz terus gak tahu diamuk bojo. Oh ya udah. Wes kepikiran gak enak kabeh begitu ceramah yang karepku yo ya, cek menggaya siti ya. nggih pembukaan innal hamdalillah bisa keliru innalillahi wa ya perkara eling iku mau Jangan meremehkan perjuangan dari yang kelihatannya sepele, kelihatannya kecil. Mohon maaf banget. Sementara ini penghargaan kita kepada para pejuang agama yang dianggap kecil itu sangat kurang yang ngapunten kita menghargai kepada ustadz-ustadz kiai-kiai yang ngajar anak-anak kita a ta a tu dua ba tu dua ta dan seterusnya dan seterusnya itu sangat kurang halo embo syariah kadang yang nggak bayar kemisan gak bayar padahal anak dididik kasih ilmu dididik akhlak ahli ibadah, ahli doa itu manfaatnya untuk orang tua. Tapi dah bayar. Nun saya boleh gini madrasah dini yang beriki satu bulan berapa syariahnya? Gratis. Wah kepacut. Hui, hui, sembuh. Ya minimal lebaran lah. Bodoh. Bapak mikir, ngomong nang sing wedok, Bu. Iki iya, ustaz yang mulang anake dhewe iki tak tukoke klambi karo sarung sak kopyahe. Ya Pak api, sama sing nukoke klambi sarung kopiah, aku tak sing nukoke jajane Pak tak tukoke roti karo tak tukoke kacang. Soale Pak Ustaz ku lek bodho tamune kathah, mangke roti kalih kacange kersane manfaat. Mestine rak ngono to. Mboten. Bodoh sarung yang enggak, kelambing enggak, kopiah enggak, roti enggak, kacang enggak. Malah nek bodoh sowan kiai anak putu digawa kiai jajane potong Potongamu barang yang ngono iku. Jangan meremehkan amal yang kelihatannya kecil. Tadi siang tuh saya sampaikan, banyak hal amal yang kelihatannya kecil dilakukan oleh orang kecil bisa jadi itu lebih manfaat, lebih berpahala daripada amal yang kelihatannya besar dilakukan oleh orang besar. Onok got, mampet, buntu, aliran air tersumbat, menggenangi kampung, diogok-ogok. Orang kecil yang ogok-ogok got, gak kira orang besar. Ini bisa jadi lebih bermanfaat, lebih besar pahalanya daripada amal yang kelihatannya besar dilakukan oleh orang besar. Bangun proyek jembatan, bangun proyek jalan raya ratusan kilometer, tapi ngentek ke duit rakyat. Ayo we. Ngapunten. Ketinggalan kadang sepele, melaku, onok paku, onok beling, onok carang di tengah dalan, singkirke, ya onok sepeda motor lewat, bannya bocor, kena sikil, isok titanus. Ini bisa lebih bermanfaat, lebih besar pahalanya. Kadang-kadang daripada sih nganggo jubah, kelengser lemah niatnya nyaponi larangan sisan. Sorban dawane 100 meter kita tasbih sak kelopok kelopok leh muter wer wer klotak wer wer klotak wer wer klotak wiridane mantep-mantep kok oh, Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi wer-wer kotak Sulawesi wer-wer kotak kato ganti Susiati Susiati Susiati wer-wer kotak Sumiati Sumiati Sumiati tapi ndak eslas ngoten lho Jangan dikira kalau udah ustaz tukang ceramah gini mesti lebih bermanfaat, lebih berpahala daripada yang kroco-kroco. Halo bro, belum tentu. Kadang yang itu pahalanya jauh lebih besar. Yang ini, iya kalau inti syarul ilmi bener. Golek ridhani Allah. Ikhlas. niat niatnya golek. Kok iso kompak ini? Berarti selama ini banyak yang negatif thinking. Selama ini nganggep kayak gitu. Dianggap kiai, ustadz itu materialis gitu. kedunyan gitu. cuman jangan gitu, jelek pikiranmu, gua anggap kiai gila karo duit nang moh ngono Ya, gelem. Jangan meremehkan hal, hal yang kecil termasuk amal yang kecil. Mohon maaf, kadang ada yang namanya gengsi. Mondoknya puluhan tahun di pesantren puluhan tahun Begitu pulang di masyarakat suruh ngajar kitab yang kecil nggak mau Wah aku mondok puluhan tahun terima memulang kitab cawili hmm, Gengsi, sorry ya isin malu dalile al haya uminal iman wong isin gak keduman Napa mesti isin? Lah nek pancen masyarakat ku butuhe safinatun najah, wulangen safinatun najah. Ojo diwulangi ikhya mendem, Bro. Yo ngene. Masyarakat wayahe yang sulam taufik eh, ulangi Fathul Wahab. Tele-tele. Akhirnya masyarakat nggak mau ngaji, menyalahkan masyarakat kene diajak ngaji, kamu sing gelem. Bukan karena masyarakat yang nggak gelem ngaji, kamu yang menyuguhkan ilmu kepada masyarakat yang bukan ukurannya. Understand? Lah wadah plastik sing diisekke ya kudune banyu karet ojo geni kita harus ngerti ukurannya masyarakat dong Bagaimana karakternya masyarakat? Masyarakat itu model iwa opo model wedus, opo model mano. Nek model mano Yo kek ana pakan uler. Cek ngoceh. Masyarakatnya model manuk, kasih makanan uler, cek ngoceh. Aja kok manuk diloloh cagak listrik. butuhe sik taklimul muta'allim ya, diwuruke Fathul Bari malah iso Fathul Jare Halo. lu kalau memang masyarakatnya model wedus, sing dilolohke nggih kedai suket. Ngono, aja raman wesi. Kenapa sih kita mesti malu mengajar kitab yang kecil, malu melakukan halal yang kecil? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang mengarang Simtud Durar Ro Itu ulama besar. Abahnya Habib Muhammad itu mufti di Makkah. Top. Tapi beliau Al Habib Ali mengajar kepada masyarakat itu kitab-kitab kecil. Nahwu, Jurumia. Halo. Pokoknya yang diajarkan itu kitab-kitab kecil. Sampai waktu itu ada seorang ulama besar yang mengenyek. Mengenyek itu ya. Ya, yang mengenyek. Mengece itu loh mengece. Wah, jarene ulama gede muruk ngaji kitab cilik-cilik ulama opo subhanallah kontan malamnya ini yang si mengece ini ulama besar loh ini langsung dipanggil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngipi kepanggil kali kanjeng Nabi tindak lewat di depan rumahnya dikejar itu Rasulullah dicium kemudian ditanya ya Rasulullah ila aina tetap Rasulullah penjenengan badai tindak pundi jawab Rasulullah aku harap hadir neng majelis pengajiane Ali melu ngaji jurumiyah subhanallah halo maka harus lihat kebutuhan umat. Nah, ini umat itu model-model cak, model-model iwak. Ya kudu dipancing nganggo pakan rupa cacing. Ojo dipancing nganggo duit. Oh mancing iwak nganggo duit satu sewu dilinting ditaleni plung. Ya karo itu dicedhaki tinggal nyengkre, cedhaki tinggal nyengkre. Mboten nyaut. Duit sepuluh ewu tuh kone cacing oleh sak cepuk plum nyut oleh plum nyut oleh plum nyut oleh paham teng gak paham karena ikan lebih butuh cacing daripada duit dia naik sampean di kasih pilihan cacing karo duit pilih potong amu apa ayo kurane ya duit milih calon DPR ya milih sing ngegaki Hmm. Saat ini suami terang-terangan. Bukan visinya apa, misinya apa, karakternya bagaimana, perjuangannya bagaimana. Ukurannya ku NPWP, nomor piro, wani piro. Sembuh, mbah mbuh gak dunung aku mikir wong ini Maka yo yo. Maka yang nggak ikut bayari nggak usah cerewet maka Oh, hmm, jenengan kari mirengke umek Maka dikatakan afdalul kalam ma qabila faidahul afham. Kalam yang paling afdal, ucapan yang paling utama, ucapan yang paling baik itu bukan ucapan yang banyak dalilnya. orang kata-kata sing sithik-sithik metu dalile, sithik-sithik metu dalile, ngomong tolong kecap metu dalile kuletane. Eh, eh. Ngomong tolong kecap meneh metu dalile qul sallallahu wasallam. Ngomong tolong kecap metu dalile neh kuletane. Eh, tolong kecap metu dalile neh qul sallallahu wasallam. Ngomong tolong kecap metu dalile neh kuletane. Ndak yang terlalu banyak dalilnya sing diomongin duwe domblong kaya apa ngamu. Malah gremeng karo kanca ngomong apa Muka adeng pengajian ceramah semangat. Bapak Ibu nggih napa nggih sing nyauti nggih. Nggih napa? Duka. Afdalul kalam ma qabila faydahul afham. Ucapan yang paling baik itu yang mudah diterima oleh pemahaman. Maka pengajian di masyarakat yang namanya pengajian umum kayak gini, itu ya harus disesuaikan dengan kebutuhan umat. Biar enggak sia-sia. Beda dengan kajian kitab yang di pesantren telaah itu serius. Pengajian umum kayak gini, jangan disamakan dengan pengajian yang enggak pati umum pengajian umum kayak gini serius metenteng asing ah, budal ngaji omeng, ming sing wis mabu-mabu kuburan niku Nah, sing bangsane kroco-kroco berangkat, ora berangkat. Tapi nek dikemas yang kira-kira semua kalangan bisa menerima mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak. Itu kan nanti coronya datang, bekecilnya datang. Nah, lek coro bekecil teko kari nutukin indah siji-siji. Ini namanya metode. Maka para wali dulu dalam berdakwah sukses berhasil. Itu caranya sebelum ngislam ke Jawa, Jawa ke Islam rien. Kersane gampil difahami masyarakat Jawa. Jadi sak derenge ngislam ke Jawa, Jawa ke Islam rien. Paham betul omongan gula? Sebelum mengislamkan Indonesia, mengindonesiakan Islam dulu. Apa yang menjadi hobi kesenangan dari masyarakat tidak ditentang, akan tetapi malah ditotkan. Ya, mengetotkan itu loh. Loh, contohnya, eh mbok kok gak di Wong masyarakat kita itu senengannya sama kesenian wayang, Para wali ikut wayangan. Nanti dalam lakon-lakon pewayangan itu disisipi filosofi-filosofi agami, ajaran-ajaran Islam, dicerna. Kalau bambai ya, awak Dewi diangen-angen kok cocok-cocok gali cocok gali cocok-cocok, matuk gatuk diotak-atik matuk akhirnya masuk agama dirasuk Islam iman ihsan melebu mancep menep tetep mantep ngoyok cemokot Gandengi yot kan kudu ot iku mau. Gak gampang goyah. Carane ngoten. Lho ngono. Lah masyarakat Jawa senengane gendeng-gendeng. Para wali dalam berdakwah masyarakat Islam pakai media gendeng. Maka banyak tercipta gendeng-gendeng karya para wali itu kayak ilir-ilir filosofi agami kan itu kapan-kapan tak terangkai lek diundang meneh. Nah, yang kayak ilir-ilir, cublek-cublek suweng, turi-turi potes, luku-luku Batok itu semua filosofi agami. Lah kersane masyarakat langkung remen, lah dibarengi dikir solawatan digawe rengeng-rengeng ben seneng barengi kadruan solawatan nih wow ngeplaki terbang. Nuki sing sing gak seneng sakniki kulo diloke nyapo selawat nganggo ngeplaki terbang ku bid'ah iku syirik macam-macam. Santai bro lek ana sing model ngono Jawa tem, Jawa penting bang ngeplaki ndasmu wis ngono ae lho. Sapi api, eh lho lari lari niki kok pelampiasan daripada ngeplai wong dike ngeplai terbang ya sapi Lambe timbangannya ge misuh ge maca selawat, gawe zikir, ngono lho. Wih dangane Gusti Allah ku macem-macem lek jenengan mboten remen meneng. Ora usah gambleh. Aku entuk kata-kata gambleh ya awan mau kok lagi. Ngene duran ngono, asline ya ora ngerti. jan greget kae kok. Subhanallah. Jadi seperti itu. Lihat kebutuhan masyarakat. Ucapan yang paling baik yang mudah diterima oleh pemahaman. Berikan pemahaman yang benar dan ini menjadi tugas ulama. Mohon maaf karena didawakan al ulama kalbul ummah ulama itu atine masyarakat andaikan organ tubuh kita itu yang paling vital, paling dominan dan menentukan baik dan buruknya seluruh jawarih organ tubuh kita itu adalah hati. Kalau hatinya baik, maka seluruh organ tubuh menjadi baik. Mata melihat yang baik, lihat tulisan Al-Qur'an, lihat ayat-ayat Allah, <laughs> bukan lihat wong adus. Telinga mendengarkan kebaikan, mendengarkan kebenaran, bukan malah mendengar kebatilan karena hatinya baik. Kalau hati baik, tangan bekerja dengan baik, Hmm, tidak melakukan kezaliman, orang dige cengkiling, orang dige jotosan, orang tawuran, tapi pakai yang manfaat, menolong sesama, membantu yang lemah, sedekah, mengajak damai, ketemu ustaz, gerakan tangan itu Assalamualaikum ustaz, deket ajak berjabat tangan, dapat berkah, dosanya hilang. engkau tangane digerakin meneng, ngampir ke gaturan binara ustaz. Hmm, bagus itu. Karena hatinya baik maka gerakan tangan menjadi baik. Ustaz lungguh nyugui, ngaturi, monggo diunjuk, eh, terus diombe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Emang karena hatinya baik, gerakan tangan pun menjadi baik. Ustadznya kondur, tangannya digerakkan lagi. Nyangoni lah ngono. Orang potong kamu kiai teko tangan disaut dicucupi diwolak wali ngusuk ngusuk-ngusuk-ngusuk alus ora ono apa-apane Nah, dalam elemen masyarakat, hati yang menentukan baik dan tidaknya jawari itu adalah ulama. Kalau ulamanya baik, umatnya pun akan menjadi baik. Lah nek e mboten apik nggih umate eh saniki ada katanya ulama menghalalkan daging anjing. Masih usah nyebut. Dan terus umatnya nanti kayak gimana? Halo. Embo. Eh, Umat harus diarahkan kepada yang benar, jalannya yang lurus, sirotol mustaqim. Kalau jalan itu lurus, pasti cepat sampai tujuan karena jalannya lurus, tidak bela belo ora mengga, menggo, ora selintat, selintut, Cepat sampai ke tujuan. Halo. Maka kalau saya dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat itu cuma butuh waktu satu jam 10 menit. Tapi lek naik bus 18 jam. Kenapa pesawat kok lebih cepat? Mungkin zaman pikirannya ya jelas karena mesinnya canggih, kecepatannya lebih maksimal. Oke, itu juga tidak salah, tapi ada faktor lain yang lebih menentukan karena pesawat itu jalannya lurus. Coba pesawat sing cowopet iku kok mlaku ning daratan menggak menggok belak-belok. Ning Surabaya Jakarta ya 10 jam bisa 15 jam. Lain yang ndukur kan lurus, gak ada tikungan, gak ada pertelon, gak ada perempatan. Gak ada bangjo. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka orang yang menempuh jalan yang lurus itu cepat sampai kepada tujuan, cepat sampai kepada ridane Gusti Allah salah salawes cepet tekan tujuan cepet nyampe ridane Gusti Allah diberi fasilitas-fasilitas yang nikmat yang tidak diberikan kepada orang yang tidak menempuh jalan yang lurus Allah sholli ala Muhammad Contoh nggih gambaran niku wau, pesawat jalannya lurus, bis atau angkutan kota angkutan umum belak-belok belak-belok, fasilitasnya jelas lebih enak yang lurus, pesawat Jalannya lurus, fasilitas yang diberikan nikmat, tiketnya api. ngebes eh, krek krek. Hui, hui, Wah, nembeten bandara mawon wis nyenengke, bandarane bersih. Kondisine nggih sekeco, semuanya serba baik, nganti tekan WC-ne iki lho Kadung melebu aras-arasan metu. Gah metu, ambune wangi. orang bayar sisan. Mencoba nah, nenggone terminal. Hmm? Cur 2000. Cur 2000, cur cur 3000, cur cur cur 6000. Lah nek tepak anyang-anyangen. Ke ambune WC-ne pesing sisan. Jenengan kepanggil tiang tenggene terminal ngoten mesti ketemu tuk ngono. Selamat pagi, ramah. Wong yo resik-resik, bening-bening tatapan dek ya, maaf ya majian dari mana oh enak coba neng terminal tatapan dek nyawa nentang kadang dilirik sama orang-orang nyapa lirak-lirik culek matamu halo lagi napa mboten Mangke lek ampun minggat ten pesawat, subhanallah pelayanannya luar biasa. Pramugari Pramugarine wih ramah, ke mulus. ke kulite yo halus mboten wonten sing paten, mboten wonten. Gek bodine sae ramah mengsem terus melayani dengan senyum, senyum terus. Dadi modele kaya pipine dicancang kawat. Gek rata-rata ayu. Hmm, lambene merah delima. Hmm, mripate kaya anggur. Bibine kaya apel Australia. Wis pokoke raine pasar buah lah. Pelayanane api, Dek coba tenggene bis kadang-kadang konduktore getak-getak ngoten niku. Kula nate pas nite tak ceritani pesawatnya zaman tahun numpak pesawat. <laughs> bro, bro urip sepisane ra tau pramugari. <clears throat> Wis eh, mbuh. Eh nate kula pas niku bareng lungguh kursi sanding kula niku wonten lare alim, ada anak-anak pakai pampers, bocor, pipis, bocor ini pempersegu lo bocor, pipis kocor-kocor. Subhanallah, pramugarinya mendekati dengan ramah, senyum. Adik manis, pipis ya, dilapi. Coba numpak Bis, kondektur lah ngamuk-ngamuk. Gue anak kain tos ngeramut. Maka ketika kita menempuh jalan yang lurus pasti fasilitas yang diberikan oleh Allah luar biasa mesti zaman tak bantah tapi kan mahal tiketnya kan mahal nah zaman bantah ngono aku ya sama bantah tapi kan enak ya namanya enak itu pasti lebih mahal daripada yang gak enak kue aja yang enak lebih mahal daripada yang gak enak Woi, telo karo keju larang di. Hmm, mental mentalmu mental telo. Untuk mendapatkan kenikmatan itu memang mahal. Tiketnya harus dibeli dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Tiketnya harus dibeli dengan meninggalkan larangan-larangan Allah. Tiketnya harus dibeli dengan mengekang hawa nafsu. yang enak fasilitasnya yo lebih cepet, makanya mahal. Sepeda motor cepat karo lambat. Yo mahal langsung cepet. Gimana pembedaan? mboten? Ono sepeda motor loro, siji iki regane piro iki? Wah, iki 45 juta. Sing iki iki mek petang juta setengah. Lho kok seje? Oh, iki cepet, makane 45 juta. Sing iki petang juta setengah. Gak cepet iki. Sing iki 45 juta kapan gase ditarik pol weng kaya Valentino Rossi, kaya Mark Marquez. Lah sing petang juta setengah kapan gase dipolno, mlakune malah mundur. Lu namanya enak yang mesti lebih mahal loh. Maka penjenengan kalau kepingin di surga dapat fasilitas-fasilitas yang enak, belinya juga mahal. Ui. Di dunia ini mana sih ada yang gratis? Karena surga pun harus dibeli, belinya sekarang, nikmatinya besok. Surga itu kan ada fasilitas yang luar biasa. Ingat, bukankah kita semua akan menuju ke sana? Kok gak amin sih? Telat. Benjeng lebune swarga ya telat menunggu. Kita semuanya akan ke akhirat. Kita semuanya akan menuju ke sana dan di akhirat itu gelap. Kita butuh sinar, kita butuh penerangan. Apa itu penerangannya? Wasadaqah nurun yang qiyamah. Sedekah itu menjadi cahaya yang menyinari pada hari kiamat. Berapa terang itu sinarnya? Ya tergantung berapa besar sedekahnya. Pesantren dibangun, ini madrasah mau dijadikan pondok pesantren. Saya nyumbang, misalnya ada yang gitu, aku nyumbangnya sak miliar. Hmm, ini isok dari lampu merkuri. Sak miliar tuh. Kulo satu juta neon. Kulo nyumbangnya sepuluh juta petromat. Kulo nderek nyumbang sak juta lampu templok. Aku lo nyumbangi satu sewu lilin. Kena angin yut yut yut yut yut yut yut yut. Mm, no. Kulo sepuluh hewu eh kulo. Hmm, pentile korek. Kulo namung lima 500 silite konang. Lep lep lep lep lep lep. Lah surga itu mahal, banyak fasilitas yang disediakan oleh Allah. Ada istana yang megah, mewah, indah, mahal. Wong ning donya lho nginep hotel bintang 5. Suwengi iso kan 5 juta, petang juta. Iki kowe butuh pelayan sak celuk-celuk, sak panggil-panggil. Nek swarga ta sak butuhe teko. Sate glodak. Hmm. Soto glodak. Mbok tuku pira? 1000. Suwargane mbahmu. Di sana ada sungai dari homer, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu. Tinggal nyiduk menikmati. Seger. Sewu. <laughs> Oleh dulet tak. Ada bidadari yang cantiknya luar biasa. Agak kayak ngunung-ngunungku. Butek-butek. Boten boten sayang. Tak loke ayu malah gak sedeng kerudunge. Mahal bidadari dituku sewu oleh nginceng tok. Masya Allah. Maka ini menjadi tugas para santri sebagai penerus nyumbang biro estafet perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan ilahi kalimatilah ini agar umat itu beragama dengan benar dan beragama di mana-mana. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena mohon maaf akhir-akhir ini muncul fenomena Umat itu hanya beragama pada waktu-waktu tertentu, beragama hanya di tempat-tempat tertentu saja. Halo. gak pati ke? Maka madrasah dinia, termasuk masjid, pesantren, majelis taklim, majelis mujahadah itu adalah merupakan laboratorium rohani, tempat pembangunan karakter umat. Ui. Ui. Antara umat dengan masjid, dengan pesantren, dengan majelis taklim itu tidak bisa dipisahkan. Ibarat ikan dengan air. Iwak sing apik, seger, selamat awet uripe iku iwak sing betah manggon ten jerone banyu. Ui. Ono iwak kau suara kerasan manggon nang banyu iku tandane iwak Arab modar. Maka kalau umat kok malah menjauh dari masjid, menjauh dari pesantren, menjauh dari madrasah diniyah, menjauh dari majelis taklim, itu berarti umat itu hatinya mati. Kalau hatinya sudah mati tapi jasadnya kok masih hidup, itu namanya bangkai jalan-jalan. Batang melaku melaku. Sekarang memang muncul fenomena umat itu beragama hanya di tempat-tempat tertentu. Di lain tempat agamanya udah hilang. Di masjid Islam, di luar masjid hilang Islamnya. Nek masjid yo ya Islam, Islam. Salat iso khusyuk fasih. Allah Akbar lek maca ya mobil mesin wong walaupun sudah sujudnya lama nyongsop sujud jungkel telung puluh menit juga diangkat-angkat keturun nek salat aku kembang <laughs> metu teko masjid nyolong sandal. Di masjid beragama, di masjid Islam, lek zikir medeni wong ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu nganti tasbih merotoli ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. di luar duwe utang gak nyaur. Hmm, nang pasar yang ngutil. Subhanallah. Kan banyak fenomena seperti itu. Halo. Ketika di pengajian nampak beribadah, tapi di luar orang genah. Oh, sing wedok-wedok kadang di majelis taklim pengajian ngene iki ketok suwalehau. Wah. Ha, bareng dek njopo kakean pola. Kakean tingkah skrodung dilepas, warang dilepas. Hmm, hmm, hmm. Apa mana lek tangi turu isu, isuk ora langsung berangkat jamaah di masjid di musola salat subuh ndak. senam dalitul mamerke bokong tuli tuli tuli tuli tuli tuli tuli tuli belenek kau lah senam e mesti pakaiannya orang gendah mesti niku nganggo kaos melefet ngafret full press body itu bahasa Jepangnya the pateng pecotot nah niku sing garake wong lanang kemput kemput ya nyawang ngono iku mengganggu stabilitas keimanan nasional makanya saya itu jujur kalau lihat perempuan yang pakai pakaian kayak gitu secantik apapun dia saya itu jan seneng Yo seneng nasehatin, seneng ngelengke, ngemotke itu ladang untuk berjihad. Dielengke, kayak muga-muga berubah nutup aurat, ngono. Oh, Mboten kenging nggih didongake to. Ya Allah, berikan hidayahmu agar berubah dengan pakaian yang nutup aurat. Dongake ngono puancet wae ya donga pamungkas. Ya Allah Gusti, wong wadon sing pakaiane kados ngoten niku mugi-mugi dicoloti <laughs> langsung dikerokot ngono wis entek daripada mengganggu stabilitas nasional ganggu stabilitas keimanan kan itu menguji keimanan Bukankah ujian keimanan laki-laki sama perempuan itu kadang-kadang berbeda? Mohon maaf, perempuan itu sering diuji keimanannya di saat laki-laki tidak punya apa-apa. Tapi laki-laki sering diuji keimanannya di saat perempuan tidak pakai apa-apa. Ada fenomena semacam itu. Di majelis mujahadah zikir di luar yo kenter, nang masjid wiridan nang joko gendaan wonge teko sing ndi <laughs> ya Allah ya Karim jadi ada fenomena seperti itu umat itu hanya beragama di tempat-tempat tertentu di tempat yang lain agamanya ditinggal makanya kita kan sudah pernah diingatkan sama almarhum Mbah Surip radhiyallahu anhu etak gendong nyau to tak gendong itu kan pelajaran toh agama itu harus digendong kemana-mana di masjid tak gendong di rumah agama yo ya tak gendong di pasar agamane ya kudu tak gendong di tempat kerja agamane ya kudu tak gendong ijenan dewean agamane kudu tak gendong kumpul wong akeh agama ya tetep kudu tak gendong agamana mana enak toh mantep toh mendut-mendut toh Maka laboratorium rohaninya ya masjid, majelis taklim, madrasah dinia ini harus betul-betul didukung. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Yo kok saya suwe terus ket mau saya suwe ket mau saya suwe. ke Bantah terus. agar terjadi perbaikan-perbaikan dan perbaikan untuk meraih kebaikan. Mugi-mugi sing kula aturke wonten manfaate. Masih kurang. Yang kedua, lek kepengin berkah selamat tentunya akhirate ilmu. ke? Mungkin nenggone majelis ilmu gak apa-apa tak imbuhi, Iki imbuhi. iki. Imbuwe, jengkel aku ngaji di jalur imbuh barang Imbuwe, ilmu apa-apa no uang itu nek akeh ilmune enak uripe gelek duit bareng ya enak hidup di zaman seperti ini ijazah penting gelar titel sarjana penting jadikan anak-anakmu bertitel bersarjana apa kono SPD sibuk mulai dewe, SAG sarjana alam gaib sarjana agak gimana sarjana angel gawian sarjana angel garo sakarepmu tapi ingat ada yang jauh lebih penting daripada ijazah, daripada titel, daripada gelar. Apa? Skill. Napa, Bu? Kikil. Niku lak departemen perbadokan meneh. Skill itu keahlian. Kalau bisa harus punya skill, punya keahlian, jangan hanya mengandalkan ijazah, jangan hanya mengandalkan titel, gelar. Tapi harus punya keahlian. Uang iku lek duit sekir, duit keahlian, Uri enak, mulio, golek duit barang gampang takkan Dani? Hmm. Keahlian ilmu nang isone menggawe tahu tek Macet, yo nyenyek tahumu yo. Ilmu mereman macul, gak ono sing ngongkon, krokotono pacule. Lek iso yo apa-apa dipelajari, sembarang iso ngono lho. Dadi urip gue enak, golek duit barang enak, soalnya duit skill, duit keahlian kiai ini gunung ahli ceramah, ahli pidato, kapan ceramah di rumah kayak kok cocok kado mm, mantuk-mantuk wena mm, mm, ya luaris. Hmm, ya duit yang lancar, gila duit yo gampang. Soalnya duit cetakan duit ceng aman gak kira ditangkap polisi. Hmm, cetakane nongi ngisor irung. Ning nyetak duit tapi gak ketangkep polisi. Aman. Assalamualaikum kelotak metu hadirin hadirat kelotak jadi bapak-bapak ibu-ibu kelotak mau maca Quran niku lek dua keahlian kori punya keahlian bacanya fasih tajwidnya bener tartil goyahnya wena hmm, hmm, hmm, hmm, ya lebaris tapi kapan ngundang hmm, mau Quran kon kan mungkin dek panggung ngejer-ngejer saat sarung sarume, sapa sing ngarep ngundang mau ngejer-ngejer saya nyekel mik oh gila Malah tukang sound system itu di BCI panitia, soundmu dipateni. Nyapa? Mumpung durung jeblos. ini kok ngejer sak sarung sarungnya Tukang ini loh kapan dua keahlian. Kalendernya padha karo kiai, lingkaran bawunderan kabeh. Lewaris. Makanya anak itu harus begitu. Kita mengarahkan dan kita harus teliti kepada anak kita. Emboh gak digatekke Didik, dibina, diarahkan, tapi jangan terlalu memaksakan. Lihat bakatnya, lihat keahliannya, arahkan. Artinya begini, tidak boleh memaksakan ganda. Bukan berarti kalau bapak tentara, anak harus jadi tentara. Lihat dulu ada potensi ndak, bakat ndak. Mana miyayat kuru. Melaku, dengar pergi pasangan yang guling kok. Ketok getih jire leboke tentara, krungu tembak dor ngeblak. Ya ibarat tadi yang saya sampaikan, ono iwak, ono jaran, ono manu, bakatnya kan beda-beda. Nek iwak bakatnya ngelangi. Ya, ajari dia berenang biar canggih, berenangnya pinter. Kalau kuda bakatnya lari, ajari dia berlari, kenceng larinya, juara. Burung bakatnya terbang, ajari terbang. Jangan salah pasang. Nih wah bakatnya melangi, diajari mabur. Oh, jadi Indosiar. Hmm, oh, peletik gedabok, peletik gedabok, peletik gedabok. Ya kayak tadi, anak dipaksa kon dadi dokter, ujian matematika oleh biji telu. Fakultas kedokteran nanti sing gelem nerima. Paham napa mboten? Kalau kuda bakatnya dia berlari, ajari dia berlari. Ojo yang langi, kelelep, Bro. Manuk, ngertos manuk, Bu? Bakatnya mabur ya diwuri mabur, ojo diwuri melayu, keserimpung ambek suwiwine kok. Maka kalau orang tua dulu ya, lihat bakatnya anak itu subhanallah. Anak umur pitung sasi, wolung sasi, waya mudun lemah, didoke lemah, engko dikurungi ndek jero diparingi dolenan rena-rena. Endi sing dicekal-cekel gawe dolenan wae iku bakate. Anak ini jero kurungan sedikit dolenan dom bolah, dom bolah, ah, sekolahno jurusan perdondoman. Iki penjahit iki kompleksi iso di pabrik tekstil. Anak dolenane palu, tutuk tutuk dok, dok, dok. Sekolahno jurusan perpaluan. Ki tukang ki, wah iki insinyur ki, minimal pemborong. Sing digedulan tembak-tembakan. Polisi, tentara, paling ndak komandan Hansip. Dulenane suntik-suntikan ada dokter. Anak sing digedulenan linggis gawat iki maling iki rasane iki. Orang tua dulu tuh seperti itu. Zaman dua anak senengane nyebol, meneng-meneng bu. Bu. Orang labu bu sekolah no jurusan persuwuan. <laughs> Kira-kira apa ababe anakmu mandi. Pan ada anak kira ae belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ajarkan kursuskan dia kori, Ngono. Oh, Mana menang-menang belajar pidato. Pojokane omah, mboten enten sinten-sinten. Wijenane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman rungokno karo diwasi, aja sampe konangan. Pidato. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur Karena syukur tidak bisa memanjat sendiri sekolah, no jurusan perpidatuan. <laughs> Pinter pidato laris sampai yang sing seger. Setorane lancar. Loh, zaman kok ngono tuh? Saking pentingnya ilmu itu loh. Sampai wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah itu bunyinya Iqra' Bacalah. Ini kan ayat ilmu. Bacalah wacoan. Napa sing kudu diwaca? Ayate Gusti Allah. Ayate Gusti Allah niku napa? Wonten ayat kitabiah wonten ayat kauniyah. Wonten ayat yang tersurat, wonten ayat yang tersirat. Ada ayat yang terucap, ada ayat yang tercipta. Ayat kitabiah Al-Qur'an. Ayat kauniyah jagat raya semesta niku sedaya kedah dipun waca, tapi nggih tetep dalam ketentuan bismi rabbik leh maca kedah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya apa? Ilmu pengetahuan empun ngantos dipisahke saking nilai-nilai keimanan. Ada balance, ada keseimbangan antara intelektual dengan spiritual. Mungkin lek namung ikro mawon tidak diimbangi dengan bismi Robik dari wong pinter tapi mboten bener. Ujian fikih entuk nilai songo tapi sholat subuh ya jam songo. Sebaliknya bismi Robik mboten didukung kalih ikro bisa jadi bener tapi ora pinter. Sholat subuh bener waktu jam limo, tapi sholat limang rokaat. Sing paling payah niku nek ikroknya enggak, bismi robiknya juga enggak. Manusia paling nyenyek di dunia. Karena omonganku kasar gak diundang meneneng kene gak susah aku. Golek panggonan liyane. tuh donya ombo ae kok. Lho, kan sakniki kathah to kene ne pinter jenius. Tapi kini ne bodoh, intelektualnya oke okay, tapi spiritualnya no, nol besar. Turun oleh posisi, wih ndak karu-karuan, kritis, tajam analisa pemikiran, lantang suaranya. Hmm, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Begitu dapat jabatan, impoten. bisa lola lolok bodoh nih tele. malah bikin KPN koalisi penghancur negeri makanya ngapunten gak ngapunten banget ngapunten banget Kalau pesen jenengan lek ningali elit-elit kita pejabat-pejabat kita yang lagi geger yang lagi kesro ruwet mboten usah nderek-nderek mboten usah nderek-nderek nggih kalau lagi lihat para elit yang bertengkar, gegeran, pesan saya, jadilah penonton yang baik. Wayah tepuk tangan, melu tepuk tangan. Wis ngono ae. Nyantai ae. Nggih. Nggih. Wah kono ke meja, sampean ke bojo. Nyapa melu pertentangan Wong namine sing elit menika nggih. Sampan tingali awan peteng pertentangan ndak karuan pengine KMB kumpulan mangan bareng. Nyapa sing ngisor kene kuweker lembelane wiritan ayat kursi sampai antem teman kursi sing dukur empuk-empukan lungguh kursi. Nyapa? Wih. Santai mawon, didongake mawon nggih. Mudah-mudahan ke depan Indonesia menjadi lebih baik. Sing dereng saya dibenahi dening Gusti Allah. NKRI harga mati. Mudah-mudahan tetap dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perekonomian semakin membaik. Cinta tanah air itu wajib bagi kita. Agomo ageming aji dipun lampai insyaallah ke depan Indonesia semakin barokah. Wes imbuwe. Mah ket mau kok imbuh terus. difilter Bapak Ibu sing kula omongke niku sing sae manfaat pun pundhut pun amalke sing kirang sae niku wis anggap angin lalu sami kali dahar nongko dahar duren niku eco tapi pun di dahar sak kulit-kulite nggih dipundhut sing kenging dipun dahar isine kulite singkirne ngoten niku ngaji nggih ngoten niku kudu diramesi nggih eh leres niku insyaallah pituduhe Allah lewat tutuke eh, Anwar Zahid wonten lepat wonten khilaf jelas keranten niku bodone kula keterbatasan kula kepada semua pihak saya mohon maaf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 Assalamualaikum warahmatullahi